makulah Pernyataan statement dari sahabat Mu'ad bin Jabal yang sangat indah, yang sangat bagus belum menyatakan fa inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Nah, yang dengan itu seseorang yang masih sehat akalnya, masih selamat fitrahnya, seseorang yang betul-betul mencintai al-haq, mencari al-haq akan diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Jalla ala untuk melihatnya, mengetahuinya. Meskipun terhalang oleh kabut-kabut tebal. Awan hitam pekat, berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, subuhat-subuhat. Dia akan bisa mengetahuinya dari jauh. Itu adalah nurul haq. Cahaya kebenaran. Ikhwan fillah Allah, Cahaya al-haq itu akan nampak dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya, dari bentuk-bentuk wahirnya alamat wa amarat wa bisa dikenali meskipun ditutupi oleh banyak kabut-kabut tebal kemungkaran dan penyimpangan. Di antara ciri-cirinya ialah samaratuhu tayyibatun. Buah yang dibuahkan yang dihasilkan oleh al-haq itu perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang tayyib. Barakallahu fikum. Wa min samaratih di antara bentuk buah yang dihasilkan al-haq yang dengan itu bisa dikenali cahayanya ialah al-haqqu yuthmirul ittiba'a al-haq itu membuahkan menghasilkan sikap ittiba' pada sahibul haknya mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muwafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam muwafaqatus sunnah mengikuti jejak langkah salafun saleh rahimahumullahu taala jami'an muwafaqatus salaf dan mengikuti para ulama rabbaniyin dari masa ke masa bil hujjah muwafaqatul ulama ar-rabbaniyin bil hujjah melahirkan itibar. tidak melahirkan at-taqlidul a'ma tidak melahirkan at taassubuz dzamim tidak melahirkan taklid buta tidak pula melahirkan sikap fanatisme yang tercela Barakallahu fikum Al-haq itu syiarnya al-tiba' Ahlul haqqi wa sunnah syiarnya al-ittiba. Itu syiarnya mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Semua telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Kewajiban meneladani Rasul. Itu prinsip. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Perintah untuk mengambil semua bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangan um, perintah meninggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip muwafaqatus sunnah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum." Tanda bukti cinta seseorang kepada Allah itu ittiba. Ittiba itu syiarnya kebenaran, syiarnya ahlul haq. Bukti orang itu di atas al-haq Bukti orang itu cintanya murni kepada Allah ittiba. Itu pasti. Orang-orang yang termasuk bil haq berpegangan dengan kebenaran secara alami dia akan diajari, diarahkan, dibimbing, terbimbing dalam semua ucapannya, perbuatannya, semua aspek kehidupannya mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan taklid buta kepada seseorang tokoh atau nenek moyang atau suku kabilah atau komunitas tidak mungkin. Taklid buta itu akhlaknya orang-orang jahiliyah. Argumentasi kuno hampir semua orang-orang jahiliyah dari mulai awal sampai akhir argumentasi untuk menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Menolak al-haq. Itu argumentasinya taklid. Yang diabadikan dalam Al-Quran Hujah mereka ialah Inna wajadna aba'ana ala ummatin Wa inna ala atharihi muhtadun Dalam ayat yang lain yang Muqtadun Kita hanya mendapati Moyang-moyang kami di atas sebuah milah Ummah Umat dimana dengan milah kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah umat ini milah, agama, prinsip dan kami hanya mengikuti bimbingan mereka saja. Kami hanya meneladani mereka saja. Meneladani nenek moyang itu namanya tablet buta. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan al-ta'assub zamin. Fanatisme yang tercela, fanatisme kepada orang tertentu, tokoh tertentu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok tertentu selain salafun saleh para sahabat. Fanatik kepada orang tertentu, kelompok tertentu, gerakan tertentu. Tidak mungkin. Asabiyah itu adalah akhlaknya iblis la'anahullah. Karena asabiyahnya dia kafir kepada Allah Jalla wa ala, membangkang di hadapan Allah Jalla wa ala, tidak mau mentaati Allah yang memerintahkannya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Alasannya asabiyah unsuriyah. Fanatisme unsur penciptaan. Dia mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia di tanah liat. Fanatisme unsur penciptaan pada Itu asabiyah. Itu akhlaknya iblis. Tidak mungkin al-haq itu melahirkan akhlak iblis. Yang namanya asabiyah itu akhlaknya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu kala sampai sekarang ini sampai yaumul kiamah nanti. Asabiyah itu akhlaknya orang-orang jahiliyah. Ketika muncul suara-suara asabiyah di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Ada peristiwa ketika sedang mereka sedang dalam peperangan ada seorang Ansari dan Muhajir bertikai, bertengkar sampai naik suara mereka berdua. Tiba-tiba yang satu memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya. Marah. Lalu mengucapkan suara-suara jahiliyah. Yang ini mengatakan ya al muhajirin, yang itu mengatakan ya lal ansar. Itu lafaz jahiliyah. Ini dalam bahasa Arab ini uslub apa namanya? Ya al muhajirin, ya al ansar, namanya uslub apa ini? Gimana cara mengartikan kata-kata ini? Ya al muhajirin. Hah? Kok diem aja? Jadi malu saya. Nah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, <clears throat> karena bukan pakar bahasa nih. Itu kalau nggak salah namanya uslub al Sebuah uslub bahasa Arab yang mengandung makna mohon pertolongan dalam situasi genting. Ya la, ya nida dengan kata-kata la, lam istighasah. Ya dalam muhajirin. Maknanya, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Ya Al-Ansar, wahai orang-orang Ansar tolong saya. Itu aroma aroma jahiliyah, asabiyah, muhajiriyah sama asabiyah ansoriyah. Fanatik fanatisme sebagai seorang muhajir, fanatisme sebagai seorang ansar. Padahal itu nama-nama syar'i. Tapi dipakai untuk asabiyah kelompok. Itu hampir perang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bergegas ke tengah-tengah mereka sambil mengangkat ridaknya dan menyatakan afidak wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti itu sementara aku tengah-tengah kalian da'uha fa innaha muntinah Tinggalkan seruan jahiliyah itu. Sesungguhnya dia busuk. Busuk. Muntin. Ada aroma busuk. Beliau kejam Tidak mungkin al-haq itu melahirkan asabiyah. Itu akhlak iblis. Itu akhlak yang orang-orang jahiliyah. Fanatik kepada orang tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, Zaman sekarang ini masjid tertentu, yayasan tertentu, pondok tertentu dan yang lain-lainnya. Tidak mungkin al-haq melahirkan asuh. Al-haq itu menghasilkan melahirkan sikap ittiba. Kamu cek. Ketika hidup di masa-masa banyak kabut fitnah, banyak kabut penyimpangan-penyimpangan bid'ah syubhat, banyak kabut-kabut syahwat, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, keharaman-keharaman agama diterjang. Dibahasakan kabut dikarenakan menghalangi. Maka cek poin satu ini. Al-haq itu ada cahaya. cahaya. Cahayanya ada bentuknya, ada buahnya, ada ciri-cirinya. Al-haq itu membuahkan sikap itibar membuahkan sikap al-ittiba. Ketika terbimbing selalu dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita harus selalu mencontoh sunnah, muwafaqatus sunnah, mengikuti para salafun saleh. Tidak membuat kita jadi mukallid dengan takut buta tidak membuat kita memiliki fanatisme yang tercela tadi. Itulah kebenaran. <clears throat> Pegang erat-erat meskipun sedang diguncang dengan berbagai macam goncangan-goncangan tuduhan dusta. Meskipun sedang ditutup-tutupi dengan berbagai macam kabut-kabut tebal, penyimpangan-penyimpangan dan syubhat. Meskipun sedang diupayakan untuk di opinikan al-haq itu sebagai perkara yang batil. Jangan pedulikan. Al-haq tercahayanya. Tapi ketika sesuatu itu yang dikatakan al-haq itu ternyata melahirkan taklid buta atau asabiyah yang tercela, maka itu bukan al-haq. Itu adalah al-batil. <clears throat> Meskipun sedang diupayakan, ini kebenaran, ini al-haq. Lah, ini perkara batil. Dikasih baju labelnya kebenaran, tetap saja dia kebatilan. Dikarenakan buahnya. Tidak mungkin al-haq itu membuahkan takut buta, tidak mungkin al-haq itu membuahkan asobiyah yang tercelah. Dicek pada masing-masing kita dan masing-masing keadaannya. Barakallahu Naam. Al-haq itu barakallahu fikum akan melahirkan akan membuahkan sikap al-wala wal bara yang benar di atas Islam dan sunnah. Cinta dan bencinya karena Allah, karena keislaman, karena bimbingan sunnah Itu al-haq. Walaknya, loyalitasnya ditujukan kepada kaum muslimin yang betul-betul komitmen di atas sunnah. Cintanya dia mencintai siapa saja yang muslim, siapa saja yang berislam dengan bimbingan sunnah, yang saleh, yang bertakwa, bermana salaf, tidak peduli dari manapun asalnya siapapun dia. Itu al-wala yang benar. Al-haq itu melahirkan al-bara'ah. Karena Allah. Berlepas diri karena Allah. Berlepas diri dari semua penyimpangan-penyimpangan. Kufuran, syirikan, kebidahan-kebidahan. Dan bara'ah dari kemaksiatan, kefasikan dan para pelakunya. Kebenciannya ditujukan kepada siapa saja yang kafir, yang musyrik, yang munharif, yang mubtadi, sahibu hawa, sahibul fitnah, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang rusak akhlaknya, siapapun dia. Itu namanya karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan bencinya karena Allah walaknya karena Allah, baroknya karena Allah, semuanya tolok ukurnya al-Islamus sunnah. Demikian al-haq itu membimbingkan hasil daripada al-haq, walak dan barok yang benar. Al-haq itu sama sekali tidak akan menghasilkan walak yang salah tidak akan bisa melahirkan baroah yang keliru. Al-wala dan baroah yang sempit dibangun di atas dasar orang tertentu, tokoh tertentu, alim tertentu, syekh tertentu, ustaz tertentu. Lah. Atau al-wal yang sempit dibangun di atas satu amal tertentu. Lah. Al-haq itu tidak menghasilkan, tidak membuahkan yang seperti ini. Maka di saya bisa dicek para fikum terkait dengan prinsip ini. Ketika engkau mencintai si fulan, kenapa kamu mencintai si fulan? Kalau yang terpatri dalam jiwa antum, dalam hati antum, dalam i'tiqadnya antum, saya mencintai si fulan wa allan, dikarenakan dia seorang muslim di atas sunnah. Seseorang yang mengerjakan ketaatan, takwaan, kesolehan dalam ibadahnya. Hada huwal haq. Tapi ketika kamu mencintai fulan dikarenakan dia si fulan ini teman saya satu pondok pesantren di Temanggung. Boleh dewi. Tidak peduli apakah dia orang yang melanggar, menyimpang, ahli maksiat atau tidak. Pokoknya temanggung punya. Ada asofia. Ini namanya wala yang salah. Kenapa kamu membenci si fulan? Ya dia non temanggung. Non ya, dan non temanggung. Yang di temanggung akhuna wa sahibuna yang non temanggung hada aduuna alaina. Itu alwala wara yang sempit. Itu ujungnya nanti adalah asofiyah hizbiyah. Itu bukan alhak, Itu bukan alhak, haq kan baik-baik. alhak itu melahirkan walak yang benar, barok yang benar, cinta bencinya karena Allah Jalla ala tidak dibangun di atas orang tertentu, pondok tertentu, yayasan tertentu, la, tapi dibangun di atas Islam dan sunnah. <clears throat> Barakallahu. Al-haq itu azakumullah melahirkan, membuahkan semua amal-amal yang saleh, semua ucapan-ucapan yang saleh, semua perangai-perangai yang saleh. Semakin dipelajari, semakin dikaji, semakin dipegangi, semakin diamalkan, semakin bagus ucapannya, semakin baik lafadznya, semakin bagus tutur katanya. Semakin baik pula amaliyah dia, semakin baik pula akhlak dan adabnya dia. Itu al-haq membimbingkan selalu perkara-perkara kebaikan. Semua dibimbing dengan al-haq menuju perkara kebaikan. Dari mulai omongannya, perilakunya, tindak tanduknya, amalia ibadahnya, akhlak adabnya, bahkan prinsipnya, bahkan akidahnya, semuanya baik. Yang namanya baik tentu sesuai dengan bimbingan syariat. Adalah hak. Kelihatan sekali pada keseharian. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan tutur kata yang kotor, tutur kata yang kasar, tutur kata yang tak beretika, tak beradab. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan tingkah laku, tindak tanduk yang kotor, yang kasar, yang tak beretika. Tidak mungkin. Itu bukan al-haq, itu itu bukan al batin Al-haq itu tidak mungkin melahirkan amal-amal yang toleh, yang jelek. Tidak mungkin al-haq itu melahirkan kemaksiatan. Tidak mungkin al-haq itu melahirkan kemungkaran. Al-haq itu melahirkan kebaikan. Jelas insya Allah ya. Dikarenakan yang diajarkan perkara kebaikan, akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar, prinsip yang benar, manat yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, semuanya benar semua. Al-Haq itu melahirkan yang benar-benar, yang baik-baik, yang soleh-soleh dari semua yang ada. Difahami? Ya? Tidak mungkin melahirkan sebaliknya. Yang melahirkan sebaliknya itu perkara batin yang namanya batil muncul daripadanya yang batil juga. Barakallahu fikum. Sehingga nampak jelas. Cahaya al-haq itu nampak jelas. Bisa dicek, dievaluasi oleh masing-masing orang. Sesuatu itu ketika membuat kita semakin bagus tutur katanya, semakin lembut, semakin santun, semakin beradab, semakin beretika. Itu al-haq. Ya, itu al-haq. Sesuatu itu ketika membuat tingkah laku kita, tindak tanduk kita semakin baik, semakin beretika, semakin beradab, itu al-haq. Semakin membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat beramal soleh, itu al-haq. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah. Fa'inna al-haqqi nura. Ini sebuah kondisi ketika al-haq itu tertutupi oleh kabut-kabut hitam berbagai macam fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan, syubhat dan syahwat. Masih bisa dikenali dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya, dengan bentuk-bentuk wahir. Ketika ada yang membawa menyuarakan sebuah kata namanya al-haq. Al-haq, al-haq. Cek aja hasil-hasil tadi. Apa samarahnya? Apa buahnya? Apa hasilnya? Kemana? Oke itiba, itiba rasul, itiba sunnah, itiba salaf, itiba ulama bihujjah, itiba zain. Oh, al-wala wal baroknya di atas Islam dan sunnah. Cinta bencinya karena Allah. Di atas Islam dan Sunnah. Zen. Oh Masya Allah. Melahirkan ucapan yang baik. Perbuatan yang baik. Zen. Ketiga. Kita pakai. Kita pegangi. Betul-betul merubah diri kita ini. Semakin bagus poin-poin tadi. Itibak kita semakin mantap cinta benci kita lillahi ta'ala bagus akhlak kita ucapan semuanya kalau bagus ada hakun Barakallah itu. Ketika ada suara-suara hak-hak kebenaran, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Cek hasilnya. Kok melahirkan taklid buta ya? Kok melahirkan fanatisme yang sangat tercela ya? Begitu fanatiknya kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, pondok tertentu, yayasan tertentu, masjid tertentu, dai tertentu, syiah tertentu, dan yang yang lain tertentu tertentu yang lainnya itu Nah beres itu. Tuh, kok sekarang cinta dan bencinya bukan karena Allah, bukan karena Islam dan Sunnah, cinta dan bencinya karena uh, komunitasnya, pondoknya, masjidnya, yayasannya, dan yang lain-lainnya. Kok sekarang begitu? Wah ini nggak beres ini. Tuh, nah, semakin dipegangi kok semakin kasar ucapannya, semakin kotor tutur katanya. Ada fohsun fil kalam, badaatun fil kalam, la'an, to'an. Suka melaknat, suka mencela, mencaci maki. Dengan tambah, ya nggak pakai hujah tentunya. Nah, ini ada nggak beres ini. Ada bahkan hakun. Tingkah lakunya semakin brutal, wah kok kayak kayak preman dan segala macamnya. Ini nggak ada yang beres ini. Ada bukan hak pun, ada batil. Cek semuanya. Kok, kak, kak, seperti ini keadaannya? Itu bukan hak. Itu bukan yang batil. Meskipun dikemas, dikasih label al-haq, diopinikan sekuat tenaga untuk mengatakan itu al-haq, tidak bakal muncul al-haqnya, yang muncul al-batilnya. Al-haq itu melahirkan kebaikan, bukan kejelekan. Difaham. Barakallahu Dan hanya orang-orang yang mendapatkan taufik minallah, hidayah minallah ketika dia diberi kemudahan untuk bisa mendeteksi cahaya al-haq di tengah-tengah kabut gelap Subuhat dan syahwat. Maka yang bisa melihatnya bertahmidlah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu murni mau hibah minallah, taufik minallah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena akalnya yang cerdas, bukan karena daya upaya. Lah, itu semuanya mau mauhibatun minallah. Terlalu banyak orang yang buta mata hatinya dalam kondisi yang seperti itu. Ikhwan ada kalanya al-haq itu begitu jelas, begitu gamblang, cahayanya bersinar terang dan gamblang tidak ada kabut penghalang. Wadihun bayyinun jali. Lailuha hariha sawa. Semua orang tahu ini kebenaran. Awamuhum qabla ulama'ihim. Yang awam tahu. Yang para pemula-pemula dalam talab ilmi paham. Apalagi para ulamanya. Jelas gamblang ini hakun, hak. Benar ini Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah melahirkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ada hakun. Tapi yang keterlaluan, Allah masyafal sunnatullah pada sebagian hamba-hambanya tidak semuanya bisa memandang mengetahui itu hak. Banyak juga ternyata dari hamba-hamba Allah yang terhalang dari kebenaran di depan matanya. Ini ada tidak ketok, tidak kelihatan, tidak tahu. Terhalang dari kebenaran tadi. Kalau keadaan pertama itu ya memang banyak kabut-kabutnya. Yang ini Gak ada kabutnya. Terang benderang sudah di depan mata hak ini. Bimbingan Allah, bimbingan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan para salaf. Hakun. Ternyata masih banyak yang terhalang dari al-haq tadi tidak bisa mengetahui al-haq tadi. Sekali lagi yang tahu itu merupakan taufik Allah hidayah Allah. Barakallahu yang tidak tahu berarti pada dirinya ada asbab, sabab-sabab penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu Penghalang-penghalang al-haq itu sangat banyak. Yang sudah saya sampaikan dulu poin apa? Al-jahl. Yang kedua udah itu toh. Kemarin. Ya. Ada lagi ya? Apa yang, ada yang kedua? Belum ada. Berarti sekarang poin yang kedua. Dikasih mukadimah dulu biar nggak lupa sebelumnya. Penghalang-penghalang kebenaran itu banyak yang sudah kita sebutkan al jahil, bodoh tentang perkara agama. Jahil Ya namanya orang jahil tidak mengerti sesuatu ya pasti akan dia musuh. Kan gitu. Man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang tidak mengetahui yang jahil tentang sesuatu ya bakal dia musuhi dan akan memusuhi orangnya juga. Ini jahil haqqa, jahil tentang kebenaran maka dia akan memusuhi al-haq tadi dan memusuhi ahlul haknya karena kebodohan dia. Ini termasuk zamul jahl. <clears throat> Penghalang yang kedua. Penghalang yang kedua dari penghalang-penghalang al-haq ialah adanya keyakinan Al-haq itu rumit. Al-haq itu sulit untuk dipelajari, diketahui. Al-haq itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Ini yang berikutnya. Etikat semacam ini azakumullah itu berasal dari syubhatnya doa taklid wal asabiyah. Ya, berasal dari syubhat yang dilontarkan oleh para penyeru-penyeru taklid buta, penyeru-penyeru asabiyah tercela. Doa taklid. Tujuan dia supaya mad'unya, audien dakwahnya, jamaahnya hanya ikut kepada dia. Membebek buta kepada dia. Fanatis, fanatik kepada dia saja. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullahu taala dalam risalahnya Usulusillah. Prinsip yang berapa ini? Yang terakhir. Beliau menyebut itu merupakan syubhatun syaitoniyah. Syubhat setan. Syubhat yang diletakkan oleh setan supaya umat manusia kaum muslimin meninggalkan Alkitab was sunnah supaya kaum muslimin taklid buta kepada orang tertentu, tokoh tertentu. Beliau mengatakan dalam Risalah Usul Sita menjelaskan subhatnya. Beliau mengatakan raddu syubhah allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnah menolak membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan supaya orang meninggalkan bimbingan Quran dan sunnah wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah dan supaya orang-orang mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu hawa nafsu orang tertentu yang hawa nafsu itu terpecah belah dan berselisih. Meninggalkan bimbingan kitab sunnah dan jatuh dalam taklid buta asabiyah buta. Apa syubhatnya? Wahia annal Quran wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Sesungguhnya Quran dan Sunnah itu tidak bisa dikenali tidak bisa diketahui kecuali oleh seseorang mujtahid mutlak. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, wal mujtahidu wal mausufu kadza wa kadza. Sementara yang namanya mujtahid mutlak itu adalah orang yang disifati dengan ini, ini, ini dan ini. Ausafan la'allaha la tujatu tamatan fi Abi Bakar wa Umar sifat-sifat yang mungkin tidak ada pada sahabat Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah meridhoinya. Ini sifat yang kedua. Aduh. Itu sifat syaitannya. Quran dan sunnah al-haq itu tidak bisa dikenali kecuali oleh seorang mustahid mutlak. Satu. Yang kedua subhatnya, mustahid mutlak itu sifatnya begini, begini, begini, begini. Dia menyebutkan sekian banyak kriteria yang mungkin saja tidak ada pada al Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah keduanya. Apa hasilnya? An-natijah faillam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatma la syakka wala iskala Kalau begitu, apabila seorang insan itu tidak demikian keadaannya, maka dia harus berpaling dari keduanya. Berpaling dari kitab Allah, dari sunnah Rasul, itu kewajiban yang pasti tidak ada rasa bimbang dan iskal lagi. Jangan menggunakan bimbing dan sunnah. Itu natijahnya. Nah terus kalau nggak menggunakan bimbingan tabas sunnah kembali kemana? Hmm. Langsung masing-masing mengajak kaum muslimin untuk membebek buta kepada dirinya atau tokoh tertentu, alim tertentu, syekh tertentu, pendapat tertentu diminta untuk itu. Itu namanya subhatun syaitan. Ini yang menyebabkan banyak orang yang terhalang dari kebenaran. Ini loh al-haq. Wah nggak tahu, nggak saya nggak bisa mengatakan itu al-haq. Loh kenapa ya? Ya yang tahu itu tuh cuman ulama-ulama saja. Yang tahu itu tuh para kiai-kiai, para alim ulama. Saya kan bukan ulama, saya kan orang biasa. Gak mungkin saya tahu itu perkara. Ah, ini oh nggak sulit, susah sekali memahaminya, susah sekali untuk mencernanya. nggak mungkin itu. Uh, yang punya wewenang itu hanya para para kiai kiai ulama-ulama saya. Saya bukan ulama. Pak, ini oh kata kiai saya nggak seperti itu, begini. Pak, al pak. Oh, salah itu. Sendikonya para alim saya nggak seperti itu. Ya kan? Baca dulu pak, tidak bakal bisa paham saya pak. Saya bukan orang alim. Itu harus ingatannya para ulama, para kiai. Saya bukan kiai. Kalau saya cuma sendiko dawu mau. Tahu sendiko dawu ya. Apa kata kiai opo jari kiai opo jari alimnya opo jari ustadznya Nek, judul kitabnya itu kalau dibikin ilustrasi fathul jari ada fathul bari gitu kan ini fathul jari opo jari kiai ini Pak ini gampang loh Pak ini Al-Quran ya kalau baca Quran saya bisa tapi pemahamannya kan rumit Terus wangel dowo wis Tak gampang loh Pak, anak saya paham. Wah keliru gue. Udah bisa al-haq itu gak mungkin dipahami Kecuali para ulama-ulama atau para kiai-kiai. Ulama saya mengatakan gak nah, begitu pemahamannya begini. Subhanallah. Bayangkan. Al-haq di depan mata dia. Ayat kamu sampaikan. Hadis kamu sampaikan dan gamblang banget itu maknanya dan pemahamannya. Ditolak. Ditolak. Alasan subhatnya adalah rumit dipahami, susah dipahami. Bukan wewenang saya memahami. Yang memahaminya para kiai saya, para alim-alim saya. Dan ternyata tidak demikian pemahaman ulama saya. Maka saya pilih pemahaman ulama saya. Ujungnya kepada taklid buta. Dipahami? Ya dua-duanya hanya taklid buta membuat dia terhalang dari kebenaran. Cuman taklid buta itu ada asal muasalnya, namanya syubhat syaitoniyah tadi itu. Dia didoktrin oleh para ulamanya, para tokohnya, para dai-nya, para kiai didoktrin al-haq itu yang tahu hanya kami para ulama. Kami para kiai-kiai. Kamu orang bakal paham, orang bakal mudeng. Wis melu wae. Apa jari aku? Apa jari kiai? Pakai bukunya Fathul Jari. Akan muncul takut buta di situ. Antum akan geleng-geleng kepala. Pak, ini ayat Al-Quran, Pak. Terjemahannya juga ada dan maknanya jelas. Oh, ngawur, Wi. Nah, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin dari subhat tadi, dari ikhtiqat tadi muncul yang namanya takib buta, asobiyah dan segala macam yang pada hasil akhirnya adalah terhalang dari kebenaran bahkan menolak kebenaran al-haq yang begitu gamblang jelas wabah itu gak ketok pak kenapa? picek namanya apa? akma apanya yang akma? bukan matanya tapi mata hatinya. Walakin ta'mal qulubul lati di sudur. Kenapa kau buta? Buta apa bahasa Indonesia ta? Bahasa Jawanya apa? Picek. Kenapa kau picek mata hatinya dikarenakan kena subhat tadi muncul yang namanya takut buta. Allahul musta'an. Yang disalahkan siapa ini sekarang? Para duatu taklid para duatul asabiyah, para dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk membebek buta kepada dia. Dai-dai yang menyuruh kaum muslimin untuk fanatik buta kepada dia atau pada kelompok. Dikasih berbagai macam doktrin, doktrin, subhat, subhat. Di antaranya yang dibawakan tadi, subhat syaitaniyah. Intinya untuk memagari para murid-muridnya, jamaahnya, audiens dia supaya jangan terbawa, supaya jangan melihat kebenaran. Di doktrin jadi mukolit-mukolit, di doktrin jadi mutaasib mutaasib. Naudzubillah. Yang kita soroti adalah syubhatnya tadi. Iktiqat bahwasanya al-haq itu rumit dipahami, susah dipahami, angel Bapak Ibu. Kudu ngalim ulama, kudu kiai kudu habib iki, kudu ustaz iki. Oh, kita bukan itu semua. Allahul musta'an. Padahal yang nantina azakumullah al-haq itu wawah kan gampang dikenali. Gampang untuk dicari, apalagi zaman sekarang ini lebih gampang lagi, medianya banyak. Allahul musta'an. Kata Imam Syaukani rahimahullah, Dalam risalah beliau ada bertalab Umtahal Arab atau Irab beliau menyatakan fal wuqufu al-haqqi wal ittila'u 'ala ma syar'ahu Allah li ibadihi qad sahalahu Allah 'ala al-mutaakhirin wa yassarahu 'ala wajhin la yahtajuna fihi al inayati wat ta'abi illa ba'du ma kana yahtajuhu man qablahu. Belum mengatakan mengetahui kebenaran, mengenali al-haq dan menelaah kebenaran atas apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya sungguh Allah telah mudahkan hal itu bagi para mutaakhirin orang belakangan ini Allah kasih kemudahan sampai pada tingkat mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengetahui dan mengenalinya kecuali pada sebagian perkara yang dibutuhkan oleh orang sebelum mereka. Sekarang gampang. Nah, dulu setengah mati harus ya rehla ilmiah ke sana kemari berjuang mengorbankan waktu, harta benda dan segala macam untuk tahu. Nah, sekarang semuanya gampang. Barakallahu fiikum. Nah, ini penghalang-penghalang kebenaran yang kedua ini barakallahu fikum terjadi pada para muqallidah, para mutaasibah, baik muqallidat eh, para muta'assibatul madzahib atau yang selain mereka barakallahu fikum. Diwaspadai. <clears throat> Allahumma Yang berikutnya. <clears throat> Di antara penghalang-penghalang kebenaran ialah i'tiqadul mubtil, i'tiqadu ahli batil annahum aral haqq. Ini dikarenakan terkena syubhat. Terkena fitnah syubhat. Di antara penghalangnya ialah ahlul batil, seseorang yang di atas kebatilan merasa yakin, meyakini bahwa dia yang benar, dia yang alal hak di atas kebenaran. Lawan dia yang salah. Ini kalau sudah terkena syubhat Kalau syahwat tidak demikian keadaannya. Kalau orang terkena syahwat jatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, keharaman-keharaman agama. Tidak berani ngomong kayak gini. Hah? Meskipun ada yang sudah sampai tingkatan mati hatinya berani dan merasa yakin adalah hak kan gitu. Tapi di hati Tuhan yang paling dalam nggak bakal berani. Yang berani ya berarti sudah sowak-sowak KPK kali ya. Dan ada di zaman sekarang ini. Satu bayangkan tuh. Para pejuang-pejuang LGBT itu wah merasa yakin banget mereka itu benar. Itu pada sinting-sinting kabeh itu para majani itu bukan orang yang waras ya. Tapi dari hati yang paling dalam kamu cek merasa kotor mereka itu terkena syahwat, kemaksiatan dan dosa. Pelakunya merasa dirinya kotor, dirinya nggak bersih, dia salah. Gitu. Tapi kalau sudah terkena fitnah syubhat, ini yang lebih berbahaya lagi. Merasa yakin dia itu aral hak, padahal dia aral batin merasa yakin dia adalah sahibul hak padahal dia sahibul batil merasa yakin yang berseberangan dengan dia itu ahlul batil padahal ahlul hak ini sangat membahayakan sekali ini yang susah untuk disadarkan susah untuk di apa banyak susah untuk dipulihkan lagi keadaannya Kenapa? Sudah masuk ke dalam etikotnya dia. Di hati yang paling dalam. Ana alal haq. Wa man yukhalifuni fahuwa batin. Mengerikan ya. <clears throat> Itu kenapa yang namanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis la'anahullah daripada kemaksiatan. Kalau sahibul maksiyah merasa bersalah, lebih mudah diberi taufik itu bertaubat. Kalau sahibul bid'ah, sahibul syubhah tidak pernah merasa bersalah sehingga sulit untuk diberi taufik bertaubat. Dipahami gitu. Barakallahu fikum. Poin ini manamitina azakumullah di dalam tarikh Islam. Ya, dalam sejarah Islam yang pertama kali terkena penyakit satu ini adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij. <clears throat> Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Istiqamah menjelaskan wa awwalu man dhalla fi dzalik هم الخوارج المارقون حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين Belum mengatakan pihak pertama, orang pertama yang sesat dalam bab ini adalah kaum Khawarij Al-Mariqun. Al-Mariqun yang keluar dari Islam. Ini lafaz sebuah hadis keluar dari Islam dan agama sebagaimana keluarnya eh, apa namanya? busur dari buruannya. Barakallahu. Bagaimana itu? Beliau mengatakan di mana mereka menghukumi diri-diri mereka lah orang-orang yang bertamasuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan dua pasukannya mereka lah ahli maksiyah, mereka lah ahli bid'ah. Dari situlah mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari kalangan kaum muslim mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan para sahabat kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Nauzubillah. Bayangkan, itu kaum Khawarij. Merasa yakin mereka itu yang benar. Merekalah yang ahlu tamasuk bil kitab wa sunnah. Yang disalahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib sahabat Muawiyah dan para sahabat yang ada ketika disalahkan semua mereka yang sahabat. Bahkan diyakini mereka adalah ahlul maksiyah, ahlul bid'ah. Naudzubillah. Kalau udah kayak gini, angel Wangel wis, antum kasih seribu, beribu-ribu ayat beribu-ribu hadis atau kasih beribu-ribu kalam ulama fatwa ulama angelis gak kanggu gak bakal dipakai hmm? kenapa itu semuanya adalah penyimpangan penyimpangan yang ada kami yang ahlul hak kami yang mutamasik fil kitab sunnah kami yang benar mereka semua ahli maksiat mereka semua ahli bid'ah naudzubillah Ini semua dikarenakan syubhat ya, karena fitnah syubhat. Siapa saja yang setelah itu mengalami kondisi yang sama, terjangkiti penyakit yang sama, merasa yakin dia itu ahlul hak padahal dia ahlul batil, maka dia tercatat dengan kaum khawarij ada keserupaan pada kaum Khawarij. Wallahul musta'an. Akhirnya yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap <coughs> sunnah. <coughs> Wa subhanallah, ini semuanya terjadi pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. dari semua kelompok, dari semua golongan. Merasa yakin mereka lah yang ahlul hak. Merasa yakin lawannya adalah ahlul batil. Yang menjadi sasaran empuk mereka tuduhan-tuduhan penyimpangan itu ahlu sunnati wal jamaah. Ahlul hak yang sesungguhnya. Jangan heran kalau kemudian dari masa ke masa semua sahibul hawa wal bid'ah selalu menuduh ahlu, ahlu sunnati wal jamaah menyimpang. Wallahul musta'an. Qadariyah menyatakan ahlu sunnah adalah jabariyah. Jabariyah menuduh ahlu sunnah adalah qadariyah. Ya mana? Nah, begitu. Itu ciri-cirinya orang yang menyimpang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Tis'iniyah menjelaskan wa kadzalika da'wa katsirin min ahli al-ahwa'i wad-dhalal al muhiqun au annahum ahlullah au ahlu tahqiq au Allah. ada begitu pula pengakuan-pengakuan kebanyakan dari kalangan ahlul ahwa'i wad-dhalal bahwasanya mereka itu ahlul haq Muhikun. Atau mereka mengaku mereka lah ahlullah, ahlinya Allah, ahlu tahqiq, wali-wali Allah. Sehingga mereka mengkhususkan lafat-lafat tadi hanya untuk mereka saja tanpa yang lain. Wa yakununa fil haqiqati ila a'da'illahi aqrab wa ilal ibtali aqrabu minhum min at bi kathir. Padahal pada hakikatnya mereka itu lebih mendekati musuh-musuh Allah, lebih dekat kepada musuh-musuh Allah, lebih dekat kepada perkara kebatilan dibandingkan dengan perkara tahdid. Kenyataannya mereka ahlul ahwa, ahlul balal, ahlul fitnah, ahlul syubah. Tapi merasa yakin, merasa meyakini mereka sebagai ahlul haq. Beliau mengatakan fahaula ilahum syabahun qawiyun bima dzakarahu Allah 'anil yahudi wan nasara. Orang-orang semacam ini mereka memiliki keserupaan yang sangat kuat dengan apa yang Allah sebutkan tentang al-yahud wan nasara pada firman-Nya wa qalu lan jannata illa man kana hudan aw nasara dan mereka mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang Yahudi atau Nasrani bayangno Yahudi Nasrani halu merasa yakin mereka lah ahlu jannah yang masuk surga hanya mereka Allah mengatakan setelah itu, tilka amaniyuhum. Itu kalau dibahasakan zaman sekarang ini, halu. Itulah angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ha, datangkan burhan kalian kalau kamu jujur." Mirip kayak ini gitu loh. Ini lebih parah lagi al-yahud nasara ini merasa yakin sebagai ahlu jannah yang masuk al jannah hanya mereka saja halu begitu pula mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah orang-orang yang sudah terkena fitnah subhat merasa yakin sebagai ahlul haq merasa yakin sebagai orang satu-satunya orang yang tak masuk bil kitab sunnah yang lainnya batil halu Kenyataannya mereka adalah ahlul batil, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlus, ahlus syubha, ahlul fitnah. Allah musta'an. Sekali lagi kau demikian keadaannya aneh, angel wis. Ya wis. Jangan sibuk ngurusi orang kamahata. Aneh wis. Allah musta'an. Maka waspadai ini. Waspadai yang namanya penyakit syubhat. Syahwat lebih-lebih lagi namanya syubhat. Bersihkan iktiqat kita, akidah kita, prinsip kita dari yang namanya syubhat. Mengerikan. Yang berikutnya. Yang ke Yang keempat, al khawf rasa takut. Rasa takut. Entah takut kepada seseorang tertentu. <clears throat> ya, orang tertentu yang sangat ditakuti, takut akan diapa-apain, atau takut tentang keadaan dirinya nanti dunianya, harta bendanya, kemaslahatan dunia wiyahnya, ketika dia berpegangan kepada al-haq. Khauf, rasa takut ini yang menjadi, menjadikan orang itu terhalang dari kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Tidak mengambil kebenaran. Tidak berpegangan dengan kebenaran. Menolak kebenaran. Padahal dia tahu itu kebenaran. Kenapa? Takut. Dikatakan masa khauf. Berarti ini orang dibawa kendali pihak lain. Diintimidasi oleh pihak yang lain. Atau terintimidasi oleh pihak yang lain. Jadi dia ketakutan. Ini kalau mengatakan, ah ini batil, yang hak itu bukan ini. Wah takut dia. Bakal di apa apain sudah. Bakal mungkin ditahdir barangkali. Takut dia. Atau dia mengatakan itu perkara batil yang hak itu demikian. Takut dia. Diusir. Nanti mau tinggal di mana. Takut dia akan duniawiyahnya. Nanti bagaimana pekerjaan saya. Bagaimana duniawiyah saya. Bagaimana rumah saya. Bagaimana keluarga saya haus. Allahul Musta'an. Ini termasuk penghalang daripada kebenaran. Nah, rasa haus. Inilah yang kemudian azakumullah yang dipergunakan oleh ada udin musuh-musuh agama ada usunnah musuh-musuh sunnah yang dipergunakan oleh sahibu hawa sahibul bid'ah ahlul fitnah untuk sekali lagi memagari jamaah mereka memagari kaum muslimin dari kebenaran diintimidasi, ditakut-takuti. Digambarkan nanti kalau kamu tidak di sini kamu bakal begini, begini, begini, begini, begini, begini, begitu, begitu. Halu. Sehingga yang mendengarkannya merasa ketakutan dengan ini. Ketakutan untuk menyuarakan ini yang hak. Ketakutan untuk kembali kepada al-haq menyatakan ini batil, menjauh daripadanya, takut. Allahul musta'an. Ini juga demikian barakallahu sabab banyak orang terhalang dari kebenaran. <clears throat> Asy-Syaikh Al-Allamah المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحimah Allah menjelaskan dalam tafsirnya muqawamatul a'dad wa nusratul quwwati lil batil للتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته Mukawamatul a'da, perlawanan-perlawanan dari musuh-musuh agama. Pembelaan yang kuat membela perkara kebatilan dengan kedustaan-kedustaan, manipulasi-manipulasi, rekayasa-rekayasa, tamwihat atau tazwirat. Ditambah lagi ahlu din Orang-orang yang mengerti agama ini Taka'ud Kalau bahasa sekarang takut itu pensiun Nah, taka'ud itu pensiun dari pekerjaannya Artinya tidak melaksanakan kewajiban dia Menerangkan yang hak membela al-hak Inilah yang menghalangi kebanyakan makhluk untuk mengetahui hakikat yang benar, mengetahui agama Allah yang mulia. Syahidnya para yang pertama tadi. Ada udin, ada usunnah, Melakukan gerakan-gerakan perlawanan melawan kebenaran. Namanya mukawamah al-batil, penyimpangan-penyimpangan didukung, dibela dengan kuat secara masif menggunakan cara-cara yang kotor. Makar, rekayasa, tipu daya, kedustaan, opini dan segala macamnya itu. Ini yang membuat banyak makhluk, banyak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala tidak mengenali kebenaran. Terpalingkan dari kebenaran. Kenapa? Takut dengan pergerakan musuh tadi. Ditambah lagi ahlul haknya, gak ada gerakan. Pensiun. Tidak menyuarakan yang benar. Tidak membela yang benar. Intinya ini ada andil di mana makhluk di mana hamba-hamba Allah terhalang dari kebenaran. Intimidasi-intimidasi dari musuh-musuh agama. Intimidasi dari musuh-musuh sunnah. Intimidasi dari ahli fitnah wa Pembelaan yang kuat kepada perkara yang batil dengan berbagai macam cara. Kita bisa melihat sebagai contoh di zaman Fir'aun bagaimana kaum Fir'aun ini tidak menerima dakwah Nabi Allah Musa alaihissalam karena takut akan Fir'aun. Allah mengatakan dalam firman-Nya Yunus ayat yang ke-83. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين على خوف من فرعون وملئهم dan tidaklah beriman kepada Nabi Allah Musa melainkan beberapa anak keturunan dari kaumnya sendiri itu pun ala khaufin min Fir'aun. Dalam kondisi takut kepada Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Menfitnah mereka. Sungguh Fir'aun itu orang yang mahata eh, orang yang tinggi hati di muka bumi. Dan tidak adalah orang yang melampaui batas. Kata-kata ala khaufin. Adahu. Intimidasi dari Fir'aun. Intimidasi dari tentara-tentara Fir'aun. Pasukan Fir'aun yang beriman akan diadab, akan disiksa, akan dianiaya, akan demikian dan demikian. Takut orang mau beriman. Kau. Yang beriman pun sembunyi-sembunyi. Allahul musta'an. Gitu ya. Di antara yang bersembunyi adalah seorang laki-laki yang mukmin dari keluarga Allah. Sembunyi-sembunyi. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه berkatalah sosok laki-laki dari keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan keimanannya. Tidak berani menyatakan saya mukmin ketika itu. Kenapa? Dalam cengkraman Fir'aun, dalam tekanan Fir'aun, intimidasi dari Fir'aun. Takut ya. Dan tidak gampang orang bisa menyuarakan al-haq Beriman menyatakan saya uh, kebenaran, saya beriman kepada Allah dan Nabi Musa ketika itu takutan. Ngomong mukmin, wah langsung teror bertubi-tubi, intimidasi bertubi-tubi, siksaan, aniaya bertubi-tubi. Takut. Mungkin juga takut khawatir kedudukannya, posisinya jatuh ketika dia mengakui ini perkara kebenaran. Contohnya seperti Heraklius Awimuru. Panjang ceritanya ya. Dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim atau baca panjang itu yang namanya Awimuru Heraklius Ketika sampai kepada dia surat Nabi kita Muhammad SAW yang mengajak dia masuk Islam. Kan memanggil rombongan dari Quraisy. Siapa tokohnya ketika itu? Abu Abu Sufyan ketika itu. Kan ditanya, ada soal jawab diterjemahkan sama penerjemahnya. Ini, ini, Sampai selesai. Begitu selesai dia mengatakan, dia nanti. Kalau betul yang kamu katakan dia nabi dan dia akan menguasai tempat aku berpijak sekarang. Hmm. Sudah? Suruh keluar. Dipanggil semua pembesar-pembesar Romawi untuk memasuki Deskarah. Itu bahasanya maknanya adalah uh, apa namanya istana-istana yang di sekitarnya banyak rumah-rumah. Panggil semua yang namanya Umar. Pintu tutup semuanya. Kemudian dia muncul dan dia mengatakan ya ma'syar halakum fil falah wa ruski wa ayyathbuta mulkukum fatubai'u hadha nabi wahai segenap orang-orang Romawi maukah kamu dalam keberuntungan, dalam uh, terbimbing, mendapatkan falahun warusjun. Maukah kamu, kekuasaan kamu terus ada? Syaratnya kamu membaiat Nabi ini. Tahu ini Nabi. Bahkan mengajak kaumnya untuk beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Restonya mengerikan. Wah mereka langsung memberontak kayak keledai-keledai liar begitu. Namanya hasu. sata humurul luas. Mereka langsung lari semburat. Kayak keledai-keledai liar. Menuju ke pintu pintu tadi. Tidak semuanya tertutup. Disebutkan dalam riwayat itu. Falamma ra'a hiraklu nufratahum. Wa aisa minal iman. Ketika Heraklius melihat bagaimana larinya mereka, respon mereka yang lari yang kabur itu dan dia putus asa mereka beriman. Qal dia mengatakan, "Ruddahum alayya." Kembalikan mereka pada aku. Kembali semua. Dia mengatakan, "Inni qultu maqalati anifan." Aku tadi mengucapkan statementku tadi, "Akhtabiru biha syiddatakum ala diniku. Aku hanya menguji kalian bagaimana teguhnya kamu pada agama kalian. Fakat itu. Sudah saya lihat. Tenang, tenang. Bayang no. Akhirnya apa? Gagal beriman. Al-haq di depan mata. Sudah yakin, siakin, yakinnya. Di hati. Belum dilafalkan. Ini kebenaran, ini nabi. Tapi dikarenakan kekhawatiran jabatan dia jatuh, kekuasaan dia hancur, jamaahnya kabur, jamaahnya lari, rela menolak kebenaran, rela berpegang pada bahkan kekufuran karena khaufu zawalil mulki. Karena khawatir kekuasaannya hilang. khawf. Wallahu musta'an. Ya, semuanya Allah takdirkan pada dia. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Hidayatul Hayara ketika menjelaskan peristiwa ini. Belum mengatakan fa inna Hiraqla arafal haqqa wa hamma bid fil Islam falam yutawi'hu qawmuhu wa khafahum ala nafsi fakhtar al-kufr ala al-islam ba'dama tabayyana lahul huda Heraklius ini sudah mengetahui kebenaran itu bahkan sudah punya himmah punya niatan untuk masuk Islam tapi tidak disepakati ditaati oleh kaumnya dia mengkhawatirkan mereka atas dirinya. Maka dia pun memilih kekufuran daripada Islam setelah jelas bagi dia petunjuk Islam ini. Nauzubillah. Itu namanya kufrun ala ilmi. Wallahu Di sini apa poinnya? Khauf. Khauf dari apa ini? Khauf dari masyarakatnya yang lari Khauf dalam bentuk khawatir hilang kekuasaan dia. Lebih memilih kebatilan naudzubillah, bahkan lebih memilih kufur daripada muslim. Yang penting kekuasaannya tetap ada, jabatannya masih ada, masyarakatnya masih ada, tidak ditinggal sendirian. Allahumma khauf Ikhwan fillah azakumullah. Ini jelek. Di sisi yang lain ini juga bisa dimanfaatkan untuk perkara kebaikan dari pemerintah yang melakukannya para Jadi eh, pemerintah yang bisa menggunakan ini supaya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam bisa memandang keindahan Islam. Ya, di antara faedahnya jihad bisa dirilah yang syar'i ya pemerintah tuh jihad bisa dirilah yang mereka menyerang musuh mereka menindas musuh-musuh agama mereka menawan dimasukkan dalam penjara dan segala macamnya dalam tekanan penguasa Islam dibawa ke negara kaum muslimin itu tujuannya supaya mereka menyaksikan langsung bagaimana Islam, bagaimana keindahan Islam, bagaimana akhlaknya kaum muslimin tengah-tengah mereka. Ini dalam tekanan Ayo masuk, masuk, masuk untuk penjara untuk kalian. Tapi bukan untuk disimpangkan. Coba lihat sendiri bagaimana kaum muslimin, bagaimana akhlak mereka, bagaimana muamalah mereka, bagaimana ini agama Islam. dengan harapan mereka masuk Islam, tapi dengan kekuasaan. Yang ini positif dan itu hanya pemerintah yang melakukannya. Barakallahu Masih ada berikutnya lagi Insya Allah. semoga dikasih kemudahan bisa berjumpa lagi dengan antum di mahal ini insyaallah. Semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua memberikan petunjuk kepada kita semua memimpin kita kepada kebenaran berjalan di atas al-haq bersama dengan ahlul haq dan dilindungi dari berbagai macam penghalang-penghalang kebenaran.